Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji mereka dengan berbagai macam bentuk ujian, ujian, cobaan, cobaan dan fitnah-fitnah. Perkara yang pasti tak terelakkan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa lepas daripadanya. Fitnah pasti akan dialami, dirasakan, dijalani oleh masing-masing orang. Fitnah pada keluarganya, pada anaknya, pada harta bendanya, tangganya. Juga fitnah Fitnah yang berkaitan dengan din. Fitnah dengan skala kecil, skala sedang, skala besar yang menimpa sebagian orang, kebanyakan orang, semua orang itu semuanya ada. Semuanya terjadi. Semuanya timpakan kepada hamba-hambanya. Sesuatu yang pasti ketentuan takdirnya Allah Azza wa Jalla terutama bagi mereka orang-orang yang beriman. Ada ujian keimanan, ada ujian ketakwaan, ada ujian dia sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Ankabut Allah mengatakan dalam firman-Nya Alif Lam Mim. Ahasiban nas wa yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira, menduga mereka dibiarkan mengucapkan amanna kami beriman wahum la yuftanun Lalu mereka nggak difitnah, nggak diuji. Artinya jangan mengira demikian. Itu dugaan yang keliru, dugaan yang salah. Hidup tanpa ujian, hidup tanpa fitnah, tidak mungkin. Allah menegaskan walaqad fatanna alladziina min qablihim ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu al kadzibin. Dan sungguh-sungguh kami telah menguji, kami telah memberi fitnah, menimpakan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Dan sungguh-sungguh Allah pasti akan tahu yang jujur di antara mereka dan juga Allah tahu yang dusta di antara mereka. Walakad fatanna pasti lam takkid kad juga ditakid sungguh-sungguh kami telah menguji menimpakan fitnah-fitnah pada umat-umat sebelum mereka maka pada kamu pun juga eh, juga demikian jika menyatakan dalam ayat yang lain waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain fitnah ujian di antara maknanya yang kaya ujian bagi yang miskin, yang miskin ujian bagi yang kaya, yang alim ujian bagi yang jahil, yang jahil ujian bagi yang yang alim, wahakala. Pejabat ujian bagi rakyatnya, rakyat ujian bagi pejabatnya. Satu sama lain dari kalangan umat Islam, dari kalangan umat manusia bahkan sebagai fitnah bagi yang lainnya. Atas birun, apa kamu mau tabah? Apa kamu bersabar? Barakallahu Belum lagi sekian banyak ayat, sebagian sebagian sekian banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita turunnya fitnah, derasnya fitnah, banyaknya fitnah, ngerinya fitnah, dahsyatnya fitnah. Sangat banyak sekali hadis yang bicara masalah ini dan sudah kita kaji berulang-ulang sekian kali tema semuanya tentang masalah fitnah. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita jabarkan, yang kita uraikan adalah hikmah di balik fitnah tersebut. Fitnah pasti ada masing-masing orang mengalaminya fitnah kecil fitnah yang besar semuanya ada tidak mungkin terelakkan Yang kita bahas adalah apa hikmah di balik fitnah. Dengan makna yang luas. Dengan makna fitnah yang luas. Ujian dari Allah Azza wa Jal. Bala dari Allah Azza wa Jal fitnah yang ditimpakan kepada umat ini atas seseorang. Dengan kita mengetahui hikmah-hikmahnya, diharapkan kita bisa memetik hikmah tersebut untuk kita jadikan sebagai pelajaran, namanya ibrah. Wadaris sebagai pelajaran untuk masa akan datang kita menjadi yang terbaik di atas bimbingan ketika ada fitnah atau di masa fitnah. Untuk muhasabah, evaluasi, introspeksi diri di masa akan datang ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah. Ini di antara faedahnya mengenali hikmah sesuatu. Ikhwanudina'azakumullah Terkadang sesuatu itu hikmahnya wahirah jelas nampak gamblang bisa diketahui dengan mudah. Terkadang pula samar yang tahu hanya Allah Azza wa Jal atau Rasulullah SAW yang memberitakan dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Maka yang maklumah zahirah disampaikan. Yang samar serahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. <clears throat> Yang jelas segala sesuatu, semua peristiwa, semua ujian ada hikmah di balik itu. Semua fitnah ada hikmah di balik itu. Kadang nampak, kadang samar, kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Yang tahu dijelaskan, yang nggak tahu serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Yakini di balik itu ada hikmah besar dari Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu <clears throat> hikmah yang pertama di balik fitnah-fitnah yang ada ialah tamhis seleksi Al-Furqan pembeda secara alami seleksi orang yang sadik dan orang yang gadib yang jujur dan yang dusta. Seleksi orang yang sabit, kokoh, tegar, tabah di atas bimbingan yang benar di masa fitnah atau menghadapi fitnah dengan orang-orang yang goncang, muzazza, munharif, wahagat, Namanya tamhis itu dinaskan dalam al quran al Karim di Al-Ankabut yang saya bacakan di atas. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Tegas itu. Sungguh kami memberi fitnah, menimpakan fitnah kepada umat-umat sebelum mereka dan sungguh-sungguh Allah tahu orang-orang yang jujur dan sungguh Allah tahu orang yang dusta. Tamhis. Itu alami. Ya, yang jujur taufik minallah. Barakallahu fikum. Allah memberikan taufik kepada dia bisa jujur, bisa tabah, bisa istiqamah di fitnah. Di, di masa fitnah. Istiqamah harus di masa fitnah. Yang dusta itu keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang mentakdirkan dia menyimpang. Ada asbab itu jelas. Tapi yakinilah ini semuanya tamhis minallah. Seleksi dari Allah Azza wa Jalla. Hada sadiq wa hada Asbabnya jelas, tergantung bagaimana keikhlasan orang tadi dalam beragama, dalam berislam. Ketika beragama dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas, beragama sepenuh hati dengan bimbingan sunnah dalam semua ucapan, semua perbuatan, semua i'tiqad akidahnya, semua niatan-niatannya akan diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberi taufik untuk kokoh di atas sunnah di masa fitnah. Jujur orang yang menyimpan sesuatu kemunafikan, menyimpan dusta, menyimpan sesuatu menyimpan yang menyimpang dalam hatinya dia sembunyikan atau yang lain-lainnya akan muncul, akan tampak ketika fitnah terjadi. Orang akan tahu ada kadhib, dusta orang ini. zak goncang orang ini. Munharif, menyimpang orang ini berubah orang ini, sesat orang ini. Ada yang sebelumnya yang melatar belakangnya namanya asbab. Selebihnya itu semuanya tamhis min Allah azza wajalla. <clears throat> Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan azakumullah pelajaran penting yang kita ambil ialah bagaimana kita mengkondisikan diri sebelum ada fitnah sebelum ada rame-rame fitnah, sebelum ada gonjang-ganjing fitnah. Di saat-saat tenang, nyaman, tidak ada e, terpaan-terpaan uh, fitnah, kala itulah kala itulah persiapan kita. Ketika itulah kita sebagai hamba Allah yang mendambakan keselamatan agama, di saat-saat yang seperti itu tunjukkan keikhlasannya dalam beramal, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam segala sesuatunya. Tunjukkan kejujuran kamu. Jujur. Tidak ada makar, nggak ada permainan, dari perkara yang yang kamu sembunyikan dari nifak atau semisalnya. Tidak ada. Jujur. Tinggalkan semua kedustaan Tinggalkan semua kemunafikan, tinggalkan semua tendensi-tendensi duniawi pribadi. Itu semuanya tinggalkan. Ikhlaskan niat. Ini yang nanti akan menyelamatkan Anda. Selamatkan hatimu. Jadikan hati kamu itu kalbun salim. kalb yang hidup dengan ilmu dan amal. Hati yang hidup dengan ikhlas dan mutaba'ah. Itu kuncinya. Bertakarub kepada Allah Azza wa Jal. Menjaga Allah Azza wa Jal. Menjaga perintahnya kamu kerjakan. Menjaga larangannya kamu tinggalkan. Menjaga hak-haknya kamu tunaikan. Menjaga batas-batas syariatnya. Engkau beragama dengan batas tersebut. Eh, fadillah kata Rasul. Jaga Allah. Apa pahalanya? Ya, fadka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, kamu akan mendapatkan di depan kamu. <clears throat> Di antara maknanya adalah ketika nanti terjadi sebuah ujian besar, cobaan besar, fitnah besar menimpa diri kamu secara pribadi atau menimpa kebanyakan orang, fitnah besar secara menyeluruh. Kala itulah, kala itulah kejujuran kamu yang akan memberikan kemanfaatan kepada kamu dengan taufik bin Allah Azza wa Ketika itulah kamu akan mendapatkan peneguhan dari Allah Azza wa Taufik bin Allah Azza wa tetap di atas bimbingan yang benar ketika fitnah melanda atau di masa-masa fitnah. Sebab di masa-masa kamu tenang, di masa-masa kamu nyaman, rayit, tidak ada apa-apa, kamu masya Allah menjaga Allah Azza wa Jalla. Kamu dengan keikhlasanmu, dengan semangat belajarmu, dengan semangat amal solehmu, ah, dengan kejujuran kamu dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam bermanaj, dalam beribadah, dalam beramal, dalam beribadah, ah, dalam berakhlak, dalam beradab. Ini semuanya membawa buah yang baik. Di masa fitnah kamu akan kokoh. <clears throat> Itu asbabnya. Hati-hati barakallahu fikum dari at-tala'ubat fiddin. Bermain-main dengan agama ini. Hati-hati dengan yang namanya al-makr wal kaid. Adanya makar, tipu muslihat, tipu daya yang kamu lancarkan terkait dengan agama ini, terkait dengan dakwah ini. Hati-hati dengan niatan-niatan terselubung yang bukan lillahi taala. Hubur yasah cinta kepemimpinan, cinta kemasyhuran, cinta dunia. Hati-hati. Jangan merasa aman dengan penyimpangan-penyimpangan yang masih ada pada kamu. Fikrah, fikrah menyimpang yang ada pada kamu, yang belum kamu bereskan, <clears throat> yang belum kamu tuntaskan. Sisa-sisa pemahaman yang nggak bagus. <clears throat> Barakallahu Jangan merasa aman. Ini semuanya akan keluar dibongkar oleh Allah Azza wa Jal ketika muncul fitnah. Ada ujian besar, ada fitnah besar yang menimpa kamu atau menimpa umat secara umum. Semua akan tersibak. <clears throat> Barakallahu fikum. Fitnah itu menyibak jati diri. Al fitnah itu taksiful haqaib itu alami. Itu dikatakan tamhis tadi. Fitnah menyibak jati diri. Ini jujur, ini kadir. Nampak dengan fitnah. Ada sabit ala sunnah, kokoh di atas sunnah, ada muzakza nampak dengan fitnah. Itu semuanya alami. <clears throat> Asbabnya kita yang menjalankan. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka jadilah hamba Allah yang selalu ikhlas, selalu tulus, selalu jujur di atas sunnah dalam semua keadaan, terutama di masa-masa lapang, di masa-masa nyaman, di masa-masa enak, di masa-masa penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, jujurlah. <clears throat> Di masa-masa sulit, di masa-masa ujian, di masa-masa cobaan, di masa-masa fitnah, keikhlasan akan berbuah kebaikan kejujuran akan berbuah kemanfaatan menyelamatkan kamu biidnillahi taala dari malapetaka, mara bahaya dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. <clears throat> Contoh kasus. Contoh kasus barakallahu fikum. Kisah sahabat Ka'ab bin Malik semoga Allah meridainya. <clears throat> Kisah apa ini? Kisah apa ini? Kisah beliau dan tiga dan dua orang sahabat yang lain bertiga yang tidak ikut perang tabuk tanpa udur. <clears throat> Kisah Kisah tiga orang yang ditunda ditunda hukumnya apakah mereka kena penyakit mifak atau tidak yang masyhur penyebutan namanya Kaab bin Malik. Terus Itu kan kisahnya panjang. Yang mana yang, yang, yang mau kita ambil ini? Hah? Panggil langsung aja ya. <clears throat> yang kita ambil adalah ketika Kaab bin Malik dalam situasi yang seperti itu bersikap jujur, bersikap apa adanya, tidak ada kamuflase, tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Ketika ditanya Rasul, apa sebabnya kamu tidak ikut perang Tabuk? Apa jawabannya Ka'ab Abin Malik? Tidak punya alasan. <clears throat> emang ada alasan? Kedar Allah emang nggak berangkat? Tidak ada. Tidak beralasan. Orang-orang munafikin kala itu maju Alasannya macam-macam. Ya Rasulullah begini ya, begini ya, begini. air insyaallah. Allah, insyaallah. air insyaallah. Datang ke Abil Malik. Kalau kamu apa alasannya? Tidak ada ya Rasulullah. Jujur, tulus, tidak ada alasan. Saya tidak berangkat. Apa kata beliau? Amma hadza faqad Orang ini jujur. Pergi kamu sampai Allah yang memutuskan perkara kamu. <clears throat> Barakallahu fikum. Resikonya berat. Jujur itu perlu pengorbanan, perlu perlu perjuangan ya. Ya dihajar, ya diboikot dan segala macam selama 50 hari, 50 malam sampai turun wahyu, turun ayat dia taubah yang menerangkan mereka bukan munafik dan Allah menerima taubat mereka. Barakallahu. <clears throat> Di akhir kisah antum lihat dalam hadisnya Ka'ab bin Malik semoga Allah meridhoinya menyampaikan sebuah statement. Ini penting. Beliau mengatakan Bilman, sungguh demi Allah tidak ada satu kenikmatan pun yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada aku setelah Islam. Setelah Allah ngasih hidayah kepada Islam, melebihi kenikmatan ketika Allah berikan taufik kepada aku jujur di hadapannya Rasul ketika itu. Dan aku tidak berdusta kepada beliau saat itu Yang akhirnya akan binasa bersama dengan yang dusta itu Itu luar biasa <clears throat> Itu luar biasa Kejujuran yang luar biasa di dalam berislam Barakulah dan ini lebih luar biasa lagi Kejujuran di dalam mengakui sebuah kesalahan kejujuran dalam mengakui sebuah tindakan dosa. Tidak ada alasan, tidak membela diri, tidak mencari-cari alasan untuk menyelamatkan diri. Jujur apa adanya, memang tidak berangkat, tidak ada apapun alasan. Ditunjukkan sidukut taubat, jujur dalam bertaubat, bersifat kepada Allah Azza wa Jal, istiqomah di atas kejujurannya luar biasa buah akhirnya nanti atau, atau tunjukkan kemuliaan beliau sebagai seorang sahabiyun jalil lepas dari kemunafikan diterima taubatnya oleh Allah azza wa wajalla itu dianggap oleh nikmat yang paling besar setelah keislaman barakallahu fikum <clears throat> ringkasnya adalah di antara hikmah di balik di antara hikmah di balik fitnah tamhis seleksi itu alami yang terpenting kita. Kita. Ikhlaskan niatmu. Jujurlah dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam beradab, jujurlah dalam berucap, dalam beramal, jujurlah dalam bertaubat, beristighfar, jujurlah dalam mengaku kesalahan. Sidkun, jujur dan keikhlasan di masa-masa kita nyaman, enak apalagi di masa fitnah. Maka buahnya nanti luar biasa. As-sidqu munjat kata para ulama. Jujur itu menyelamatkan. Menyelamatkan orang dari mara bahaya, menyelamatkan orang dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika ada ujian besar yang menimpa diri. Barakallahu ini khunafidina azakumullah hikmah yang pertama dan ini yang paling besar. Tamhis. Kalau mau dijabarkan bisa dengan adanya fitnah kamu jadi tahu, oh ini musuhmu, ini kawanmu. Ini adalah orang yang betul-betul sahabat kamu, sahabat sejatimu. Ini orang. Nah, sahabat di masa senang, tok. Isu bahkan tersibak banyak hal. Banyak hal terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah akhlakiah, terkait dengan masalah manhaj, terkait dengan masalah penyikapan. Semua akan terbongkar, terseleksi dengan adanya sebuah fitnah. Barakallahu Tapi yang paling tadi, yang yang terpenting terkait dengan kitanya. Bukan kemudian eh, fitnah sebagai seleksi, terus kita penyeleksinya. Ya enggak. Itu alami minallah azza wajal. Jangan kamu jadi, tim seleksi. Nah, dia musuh nyong gue. Dia musuh nyong gue. Ini musuh ini. Rupanya selama ini dia begitu. Saya baru tahu ini. Ya, musuh dalam selimut dia rupanya ini. Awas kan dia. Dia batir nyong gue. Ya. nah, ini batir sejati. Masya Allah di masa-masa saya terpuruk yang muncul cuma dia. Mana yang lainnya? Ada harap gitu ya. Nah gitu ini semuanya gak ada yang beres. Jangan antum yang menjadi tim seleksi. Allah Azza wa Jalla yang menyaksikan semua tadi. Antum yang terpenting. Evaluasi, interaksi diri. Berarti kita harus ikhlas, jujur dalam semua hal. Inilah yang membuat orang selamat ketika muncul sebuah fitnah besar di sini. Jangan sampai kayak mereka, jangan sampai kayak mereka, jangan sampai kayak mereka, jangan sampai kayak mereka, jangan sampai kayak itu, jangan sampai kayak itu. Jadi kan sebagai ibroh untuk kita pribadi, bukan untuk menilai orang lain. Ada sih penilaian cuman jangan sibuk dengan itulah. Sibuk dengan diri kita masing-masing barakallahu. Ingat ini dalam semua. <clears throat> Yang kedua, Hikmah yang kedua adalah barakallahu fikum ujian akidah dan manhaj. Di sebagian fitnah barakallahu fikum itu betul-betul fitnah yang menyeleksi manhaj. Ujian manhaj, ujian akidah bagi kita. Apakah kita masih sabar alaihi, sabar, tabah, kokoh, di atas manhaj yang benar ataukah sudah menyimpang daripada Barakallahu fikum. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Apa kamu bisa Masya Allah Diuji dengan sosok orang yang paling kita cintai Yang punya manzilah kedudukan di hati kita yang paling dalam orang yang sangat kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita hargai, dekat kepada kita, entah nasabnya atau persahabatannya atau ilakohnya keterikatannya diuji orang yang sangat kita hormati tadi Allah takdirkan termasuk yang terseleksi pada fitnah yang terjadi ternyata dia bukan orang yang sabir dia orang yang muzazak terpelanting di masa fitnah. Itu ujian. Bagaimana kamu bisa tabah, sabar, dia bimbingan yang benar menghadapi sahib seperti itu. Menghadapi korib seperti itu. Kerabatmu, orang tuamu, sahibmu, gurumu, temanmu, seperjuangan kamu. Tidak lagi bersama dengan kamu. Apakah engkau bisa memberikan penyikapan yang syar'i ataukah Anda terbawa oleh perasaan sehingga Anda kemudian dan kemudian kemudian melembekkan prinsip yang ada para fikum. Ujian manhaj. Orang yang muwafaq yang ikhlas dalam persahabatan, ikhlas dalam dakwahnya, orang yang sangat mencintai keluarganya, patokan dia syariat bukan perasaan. Katakan salah kalau memang salah orang tuaku salah. Bukan berarti durhaka, enggak. Oh ini beliau salah. Rasa cintaku kepada orang tuaku akan saya perbaiki kesalahan beliau. Tetap beliau walidain, memuliakan, menghormati dalam karya ma'ruf. Yang salah kita berjuang keras untuk memperbaikinya. Salah katakan salah. Jangan mengatakan orang bisa ki orang tua ini nyongge. pokoknya yang namanya orang tua saya tidak ada salahnya. Loh, koyok maksum ya. Enggak. Katakan salah meskipun dia gurumu. Katakan salah meskipun dia syekhmu. Katakan salah meskipun dia teman kamu, seperjuangan dengan kamu, teman kelasmu, teman mondokmu, teman dalam seperjuangan dakwahmu, seperjuangan tarbiyahmu. Salah katakan salah, ilmiah. Orang yang ikhlas dalam bersahabat akan mudah mengatakan dia salah bentuk cintaku kepada dia saya akan berjuang sekuat tenaga memperbaiki kesalahan dia Barakallahu diperbaiki tidak bisa nasihati mokong bangkang semakin jauh semakin jauh sahabat yang sejati akan mengatakan ma'asalama babnya akidah babnya prinsip tidak mungkin diteruskan persahabatan ini dulu kita berjumpa berkumpul bersahabat karena Allah Azza wa Jal. Sekarang kita berpisah juga karena Allah Azza wa Jal. Jangan mengatakan lakum dinukum waliyadin ya. Ini masih muslim. Kalau dia non muslim, enam. Kalau tidak sudah. Ini antum ala kaifkum ana ala kaifi. Ala fumikum. Enggak mungkin enggak mungkin berjumpa sunnah dengan bid'ah. Enggak mungkin berjumpa isi istiqomah dengan penyimpangan. Masalamah. Dan pada waktunya nanti ketika makomnya menghendaki, kamu harus menerangkan siapa dia, terangkan. Dulu teman saya, dulu pernah ada dalam kehidupan persahabatan saya. Biar kau jadi nyongge. Cuman saya sekarang sudah mulai menyimpang. Ilmiah. Tidak ada rasa permusuhan, caci maki tidak ada. Ilmiah dia menyimpang. Barakallahu fikum. Atas biru, Apa kamu mau bersabar? Bisakah kamu melampaui ujian-ujian seperti ini? itu perlu tamrin latihan maka evaluasi kita yang bisa kita ambil dari sini pelajarannya eh, ialah barakallahu fikum latihan sabar latihan tabah latihan istiqomah di atas prinsip-prinsip yang benar ketika ada ujian ujiannya berkaitan langsung dengan agama kita akidah kita, manhaj kita. Caranya gimana latihannya? Yang pertama adalah pahami betul prinsip salaf dalam bab tadi. Kamu harus mengkaji usul sunnah, usul salaf. Prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip sunnah. Belajar. Supaya kamu tahu ala ilmin. Ini prinsip, ini manhaj, ini sunnah. Yang kedua, antum belajar dari orang-orang dalam mendahului antum. Dari kalangan para ulama, para masyayikh, para duat, para asatidah, guru-gurunya antum yang istiqamah ala sunnah, belajar dari mereka. Pada masa-masa mereka telah berlalu sekian banyak fitnah, sekian banyak cobaan, sekian banyak ujian. Allah berikan taufik kepada mereka. Maka ta'asibihim Lihat bagaimana cara mereka dalam menyikapi sesuatu, bagaimana cara mereka tabah. Hakata. Meneladani orang lain. Barakallahu Itu langsung. Kalau yang tadi secara ilmiahnya, teori ilmunya, ini terapan langsung di lapangan. Bersama-sama dengan orang seperti itu barakallahu Mengitari bersama-sama bersama dengan orang-orang yang memang dikenal keteguhan dia di atas sunnah. Mereka disebut dengan miftah lil khair. Orang-orang dikatakan sebagai kunci kunci pembuka kebaikan. Miglaqun syarr yang menutup kejelekan. Dan Allah tampilkan orang seperti ini di tengah-tengah oh, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia barakallahu Allah akan hadirkan mereka, tampilkan mereka sosok-sosok hamba-hamba Allah yang Allah teguhkan hati mereka, teguhkan akidah mereka. Dan mereka sebagai percontohan umat. Kepada mereka untuk mempelajarinya. Bagaimana untuk belajar untuk tabah, belajar untuk isi koma, ilmu, dan contoh mereka. Sehingga tidak heran dengan Nabi Nabi di antara prinsip salaf ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah, kita selalu diarahkan untuk bersama-sama dengan orang-orang besar. Dari kalangan para ulama, ulama besar, ulama kibar yang ma'ruf dikenal dengan keteguhan dan sunnahnya. Al-barakatu ma'akabirikum. Itu untuk meneladani mereka, mencontoh mereka. Barakallahu Ini Dua cara. Yang ketiga, ya banyak doa kepada Allah Azza Wajalla. Doa lucu ila Allah, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, takar kepada Allah, memohon keisi kaumahan di atas sunnah, sabat ala sunnah, as ala sunnah, berta'awud dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang keempat, dengan cara mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah menyimpang Fulan ini fitnah masa lalu kan begitu. nggak mungkin yang yang belum terjadi. Fulan dulu dia begini, masya Allah. Dia begini, kok menyimpang dia? Pelajari, kenapa kok dia menyimpang? Apa asbab? Pelajari, waspadai. Oh ternyata dia itu menyimpang dikarenakan ambisi jabatan, ambisi kedudukan, punya penyakit hobi riasah misal waspadai itu. Ternyata dia orang yang mengejar uang, mengejar fulus. Begitu dikasih fulus, langsung nggak bisa ngomong. Hati-hati, bahaya dunia. Oh ternyata si fulan fitnah wanita, hati-hati dengan fitnah wanita. Wahaga. Oh ternyata dia persahabatannya dengan orang-orang yang menyimpang, hati-hati. Jangan bersahabat dengan orang yang menyimpang. Wahaga. Ambil pelajaran dari orang yang telah menyimpang sebelumnya. Rasul mengatakan dalam hadis, "As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi." Orang yang sa'id, yang berbahagia yang diberi mau'idhah mendapatkan mau'idhah dari orang lain. Dia bisa mengambil dars ibrah dari orang lain. Bukan sombong bukan, tapi ambil pelajarannya untuk kita waspada. Itu beberapa cara untuk bisa sabar, tabah di masa fitnah atau ketika fitnah melanda. Ujian kesabaran. Ujian manhaj. Sabar atau tidak. Tadi diuji dengan sahabat-sahabat yang menyimpang. Di tengah-tengah masyarakat secara luas. Fitnah yang cukup besar yang menimpa mereka diuji manhajnya berkaitan dengan penguasanya. Diuji dengan penguasa yang zalim, diuji dengan penguasa yang fasik, diuji dengan penguasa yang kebijakan-kebijakannya me menderita, membuat masyarakat menderita dan segala macamnya. Uji lagi deh. Di situ Anda diuji apakah Anda masih di atas sunnah menghadapi kondisi penguasa demikian ataukah anda menyimpang dari sunnah ketika diuji dengan penguasa demikian di pembahasan panjang yang saya sampaikan terkait dengan uh, manhaj salaf terkait dengan waliul amr yang perlu diingat adalah prinsip salaf, prinsip sunnah terkait dengan waliul amr justru ketika penguasanya walim, ketika penguasanya kejam, sadis, tidak soleh, bermaksiat, menyimpang ilah akhirnya. Justru ketika itulah prinsip ini ada. Dan itu ujian. Terutama lesan dijaga. Jangan sampai ada kata-kata, ucapan-ucapan, statement yang ternyata merendahkan pemerintah, menghinakan pemerintah, mencaci maki pemerintah, mengubar aib pemerintah dikarenakan ada hal-hal yang kurang tepat dalam pandangan kamu, dalam ilmunya kamu. Hati-hati. Hati-hati. Kita diuji manhaj. Jadilah salafi dalam semua keadaan. Salafi dikala nikmat, salafi dikala musibah. Salafi dikala penguasa baik, salafi dikala penguasa diuji dengan penguasa yang tidak baik. Salafi ucapannya, salafi perbuatannya, salafi akidahnya dan manhajnya. Jangan ngaku-ngaku sebagai salafi, muridnya khawarij. Hmm? Ini setan, tanbih dikarenakan luar biasa Yang satu ini besar ujiannya Dikarenakan sudah dianggap biasa Tengah-tengah masyarakat Mulut ya hmm, Tanpa sadari oh, Iya pemerintah satu itu Hahu hahu ha Bung bang bung Is pokoknya habis Tekwis Lupa dia Itu manhajul khawarij Hmm? Antum sudah dapat minyak goreng? Secara salah ngolongan direbus kabeh. Ya apa enake, ya ora enak. Nah, terus piye piye mana ah, mulai tang tang tangtung blang blung blang blung semua dihabiskan sama dia, dihabis sama dia. Hmm, saat ini mau ah, sudah entek ngamek wis. Ora cukup mana wis pokoknya. Lupa dia itu pemerintahnya itu penguasanya. Dan itu bukan tariqah sunnah, itu manhajul khawarij. Hati-hati, ujian Pak. Hati-hati lah ya. <clears throat> Maka diantara hikmah dibalik fitnah adalah di masa-masa fitnah, di masa-masa ujian, kita diuji kesabarannya, diuji manhajnya. Dan itu berlaku dalam semua hal. Terkait dengan bab muamalah, terkait dengan masalah dakwah, terkait dengan masalah manhaj diuji. Jadilah orang yang sabir, yang sabar, yang kokoh, yang tegar, istiqomah ala ilmin wa sunnah. Apapun kondisinya dengan beberapa cara-cara yang disebutkan di atas barakallahu fikum. Nah, ini semua ikhwan jujur saya mengatakan ya, ngomongnya gampang. Nah, nguraikannya lebih mudah. Menjabarkan lebih gampang. Pas praktek lah gue. Angel gue. Angel ya? Angel gue. Apalagi pas posisi kita di, di di posisi yang kita sedang terpuruk, kita sedang tertindas, kita sedang diwolimi, kita sedang menderita, kita sedang meringis, kita sedang menangis, disuruh sabar. Angel Paul wis. Eh? Sabar Pak, iya sampean enak duwe akeh. Lah kita orang menderita. Iya sampean iso. Ah, enak sampean minyak goreng 50 ribu langsung beli dua karton. Lah kita orang terpaksa beli 5 ribuan cuma sekali goreng. Ah? Hati-hati. Iki jam berapa isaknya ini? Sudah ya akhi. Sudah belum? Oh belum belum belum. Jadi jamnya kelewatan itu. Belum belum belum belum ya. <laughs> Saya jam 7 kurang sebab belum. Ini yang kedua. <clears throat> yang pertama apa tadi? Atam tamhis Yang kedua ujian keistiqomahan, ujian kesabaran. <clears throat> Barakallahu Yang ketiga, dan ini cukup banyak eh, banyak, Cukup banyak hikmah di balik fitnah-fitnah yang ada. Yang ketiga ikhwan fillah azakumullah adalah ini berkaitan dengan masalah pribadi masing-masing kita dengan keluarganya. Hikmah di balik fitnah yang ketiga adalah pentingnya memiliki memiliki zaujatun salihatun waladun salihun wajarun salihun wamarun salih ya pentingnya kita punya zaujah yang soleha anak soleh hartanya soleh halal thayyibah tetangganya juga soleh Iki hubungan apa Ustaz? Masalah fitnah. Kan fitnahnya kan ada skala besar, skala kecil. Gantianlah skala pribadi masing-masing. Masing-masing kita yang hidup di muka bumi ini pasti kan gitu. Dari sekian banyak ragam fitnah yang ada, <clears throat> hampir rata-rata berkaitan dengan masing-masing kita. Fitnatul walad. Fitnah anak. Fitnatul mal. Fitnah harta benda. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu fitnah. Wanita, istri fitnah. Itu fitnah yang paling dikhawatirkan menimpa kita dan dia membinasakan Bani Israel pada wanitanya. Fitnah. Dan itu menimpa masing-masing kita. Dengan fitnah tadi orang itu mungkin terpelanting, terbawa oleh oleh arus. Tidak tabah dia, tidak isi komah dia. Terbawa. Terkena fitnah anak hilang dari peredaran. Terkena fitnah harta jadi orang awam. Terkena fitnah wanita hilang gue sembuh kuning Ya, eh, terkena fitnah yang namanya tahta, dunia dan segala macamnya. Jangan meremehkan. Disebutkan dalam hadis cukup panjang. Dalam Sahih Muslim, sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya datang di sebuah halakoh ada sahabat di situ dan sebagian tabiin. <clears throat> Beliau bertanya, "Ayyukum sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan?" Siapa di antara kamu yang pernah mendengar Nabi kita Muhammad SAW menyebut masalah fitnah? kata kaum, semuanya diam. Kecuali Hudzaifah bin Yaman. Fakultu, ana ya Amirul Mukminin. Saya wahai Mukminin. Disebutkan, "Mada tasma?" Apa yang kamu dengarkan? Kata Khutbah Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Fitnatur rajuli fi malihi." Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa, wa waladi wa jari Fitnah yang menimpa seseorang pada hartanya, keluarganya, anaknya, tetangganya. Tukafirhu salatu wasiyamu sadaqah akan dihapuskan oleh salat, puasa, sedekah dan yang lain. Camkan kata-kata ini. Kata Umar bukan itu yang saya maksud. Tetapi yang saya inginkan fitnatun tamu juga mujil bahar Fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Fitnah besar yang melanda. Al-Hadis. Ini yang tadi dibawakan di awal. Yang kita bahas yang pertama ini. Fitnah yang menimpa orang pada keluarganya, anaknya, harta bendanya, tetangganya. Barakallahu Itu fitnah. Di sini pentingnya kita untuk sholat, untuk sodako untuk puasa beramal soleh amal soleh itu yang menyelamatkan kita dari agama fitnah dan yang berikutnya adalah pentingnya memiliki zaujatun solihatun kalau tidak musuhnya itu. pentingnya memiliki mentarbiah anak menjadi anak yang waladun soleh kalau tidak musuhnya itu. pentingnya kita memiliki harta yang soleh, harta yang halal dan thayyibah mubarak. Kalau tidak, bumerang bagi antum. Dari barakallahu fikum. Sekali lagi di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ragam fitnah yang mendera adalah pentingnya kita memiliki zaujatun salihah, waladun saleh. Kalau tidak menjadi musuh kamu. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu, anak-anak kamu, musuhnya kamu, maka waspadai mereka. Terkait dengan harta Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman Jangan sampai harta benda kamu Anak-anak kamu Melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Barang siapa berbuat demikian Maka yang merugi Barakallahu Zaujah salihah itulah yang bisa membuat kita istiqomah tegar menghadapi semua ujian. Dia yang akan menguatkan suaminya, mendampingi suaminya, mensupport suaminya, dengan kesolehahannya bitaufiqi minallah anak yang soleh pun juga demikian penguat hati, penguat jiwa yang bisa mengokohkan orang tuanya dalam menghadapi segala sesuatu fitnah dan segala macamnya harta yang soleh, harta yang mubarak membawa keberkahan barakallahu apalagi dengan tetangga yang soleh teman-teman yang soleh itu luar biasa meneguhkan kita semua di atas sunnah di kala fitnah melanda barakallahu fikum ya berarti evaluasinya bagi yang masih bujang-bujang jangan salah pilih pilih zaujatun soleha ya nah, yang lain juga boleh tapi yang penting soleha tunggahul mar'atu di arfain ya, gitu, gitu. <laughs> cantiknya iya yeah. Nasabnya ya, hartanya ya, agamanya ya. Cari yang zatuddin taribat tiada Berarti di sini yang tidak kalah penting ialah berjuang untuk tarbiyatul aulad tarbiyatan diniatan sahihah. Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah agama, agama yang benar. Yang diharapkan itu bukan anak yang kaya, kaya miskin itu semua Allah yang yang menentukan. Kita hanya hanya berikhtiar. Yang kita cari anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah. Mereka ini Kurotul ayun sebagai penyejuk mata. Kamu mendapatkan faedahnya di dunia, mereka berbakti kepada kamu. Faedah di, di alam barzakh mendoakan kebaikan untuk kamu. Faedah di mulkiyama dengan doa anak soleh kamu akan diangkat martabatnya di surganya Allah Azza wa anak yang soleh akan mendukung kamu mensupport kamu bersama-sama dengan kamu memperjuangkan agama Allah ini istiqamah ala sunnah itu anak soleh Barakulahikum. gitu ya maka perjuangannya ada perjuangan secara pribadi dalam rumah tangga kita dalam usaha kita dalam persahabatan kita ada perjuangan secara umum ketika menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dan yang terakhir, hikmah balik fitnah yang paling besar adalah pentingnya selalu kembali kepada Allah, lujuun ilallah. Takarub kepada Allah, doa kepada Allah, doa keistiqomahan, bertawud dari semua fitnah-fitnah yang ada dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahar wa batan barakallahu saya kira cukup dikarenakan masalah waktu. Banyak pertanyaan ya, ikhwan. Intinya adalah semoga dengan berbagai macam fitnah yang melanda kehidupan kita secara pribadi atau menimpa kebanyakan orang, kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi yang terbaik di masa-masa fitnah, terbimbing sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> <clears throat> Apa hukum pakai gelang bagi laki-laki? Wadon nggih. Kalung bagi laki-laki, iki wadon nggih. Tasapu benisa tidak boleh. Cincin ada pembahasan. Dipahami ya? Gelang, kalung tidak ada. Paham nggih? Atau anting-anting lagi. tidak ada. Wis mata syapu benisa adalah ya jus. Kalau cincin ada contohnya, Eh, dari beliau SAW ada pembahasan di kalangan para ulama dengan ketentuan yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Nasihatnya adalah jadilah rejal. atau lanang yuk, lanang tenanan, jangan kemayu. Ya, laki-laki temenan itu yang disebutkan dalam Islam. Larangan laki-laki tersebut dengan perempuan. Rejal ya, akhi. Ya, bil makna loh ya. Laki-laki temenan. Perempuan ya perempuan temenan. Jangan perempuan jadi laki-laki begitu. Oh, banyak yang tanya gini ya. Sama dia bertanya itu. Eh, insya Allah. Mana yang lebih berbahaya fitnah syubhat atau kesyahwat? Secara bahayanya yang paling besar syubhat. Dikarenakan membawa pelakunya kepada penyimpangan bahkan kekufuran. Tapi perlu diingat Seringkalinya orang kena syubhat setelah kena syahwat. Yang banyak menimpa orang syahwatnya dulu. Setelah itu lari ke syubhat. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Fitnah syubhat yang kena pada orang-orang jahil, orang-orang awam yang nggak punya ilmu, umumnya yang punya ilmu yang namanya para ulama ahlul ilmi selamat dari syubhat dengan ilmu yang dia miliki tapi kalau syahwat tidak ada yang selamat tidak ada yang selamat bahkan orang-orang yang memiliki ilmu dikatakan alim paham agama paham sunnah paham syariah itu kenaknya dari syahwat baru kemudian syubhat itu yang saya sampaikan disebutkan dalam araf 175 dan setelahnya barakallahu dia kena syahwat baru ittaba syubha. Hati-hati. Semuanya berbahaya. Dan untuk yang memiliki ilmu yang uh, memiliki uh, kedalaman agama waspadai syahwat. Ya, dunia harta benda, wanita, tahta, kemasyhuran, ketenaran, pujian, sanjungan, itu yang paling membahayakan. Membikin kamu terlena. Para Nah, Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dari ragam fitnah-fitnah yang ada. Barakallah. Bolehkah berdoa menghadap ke selain kiblat? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi afdolnya menghadap ke arah kiblat termasuk adab doa. Barakallah. Jadi ada beberapa adab yang sifatnya afdaliyah, bukan persyaratan. Ketika sujud apa harus pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa Indonesia? Loh. Yang dibaca zikir, zikir sujud. Itu zikirnya pakai bahasa Arab ya. Yang dibaca Subhanallah a'la ya, kamu baca Subhanallah a'la. Jangan maha suci Allah yang maha tinggi. Tidak boleh. Semua ulama sepakat dengan bahasa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu tanyakan doa, apa hukumnya doa ketika sujud? Dianjurkan, termasuk makbulnya tempat yang makbulnya doa. Ketika sujud apakah boleh berdoa dengan baca bahasa Indonesia? Itu pembahasan di kalangan para ulama. Doa bukan zikir. Doa ketika sujud. Afdolnya doa-doa yang maksur yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nek zikir sujudnya apa ya bahasa Arab. Tetap itu tauqifi, lafaz zikir yang pasti dalam hadis, jangan dirubah-rubah. Ini kalau ada uh, kamu iya kan pas kamu ceramah di orang Inggris, ah, set apa hukumnya baca zikir sujud dengan bahasa Inggris? Tidak ada ya. Semua dengan zikir yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, istilahnya para ulama namanya al-fatauqifiyah lafat-lafat yang datangnya dari wahyu, ayat atau hadis. Jangan dirubah. Dibedakan ya. Barakallahu fi. Apakah diperbolehkan untuk seseorang melamar kerja, meminta kerja kepada Rasulullah Rafidhah? Ya, jangan sih. Sisinya bukan terkait dengan dunianya, tapi sisi, sisi marah bahayanya. Ketika posisi antum di bawah mereka, mereka punya misi besar untuk mensiakan kamu. Jangan. Itu di antara perbedaan sikap salafi kepada ahlul bid'ah dengan sikap salafi kepada non muslim. Beda. Urusan duniawi dengan non muslim diperbolehkan. Antum ada perusahaan ah, China, ada perusahaan Cina, Cina apa China? <laughs> gitu ya, baude. Bisa kamu malam kerja yang penting dunia murni, tidak masalah. Yang penting kamu harus sama orang-orang yang non muslim. <clears throat> Tapi kalau terkait dengan orang yang menyimpang tidak. Karena kekhawatiran terkena fitnah mereka. Kecuali ini orang eh, enggak biasanya orang khusus saya. Kecuali yang betul-betul aman, sangat aman manhajnya dan bahkan bisa mewarnai mereka. Ada labas. Dulu ada beberapa masyaikh gitu termasuk ulama gitu. Interaksi muamal dengan kaum sufi atau tokoh-tokoh sufi. Aman dari fitnah dan beliau tunjukkan bagaimana tijarah salaf. Jujurannya, amanah segala macamnya. Itu dipuji sama sama tokoh sufi tadi. Dia nggak punya celah untuk menjatuhkan ulama tadi yang dikatakan wahabi tadi. Eh, paham ya? Uh, yang ini luar biasa. Ketika teman-teman dia yang sufi yang lainnya arat kabeh yang ini yang sunni masya Allah ini baru cocok mewarnai dia kalau tidak hati-hati bahaya kok bisa sih antum sekejam itu sama yang muslim bukan dibedakan dalam Islam memang <clears throat> kalau orang kafir nongol ini orang kafir non muslim kalau ahlul bid'ah itu kayak kala jengking ndase kepala badannya singiden sembunyi di tanah. Tapi untuknya itu nongol dia. Itu dikatakan oleh para ulama. <clears throat> itu di antara bahayanya mereka barakallahu Kaum kufar nampak permusuhannya, yang mereka dalam selimut. Ada kewaspadaan di situ barakallahu. <clears throat> Difahami ya? Mm-hmm. Eh, pembahasan tadi yang bisa baca <clears throat> beberapa risalahnya Asyik Ubad Al-Jabiri Hafizullah dimasukkan dalam majmuah beliau. Beliau ada buku satu beli ini kumpulan risalah Syekh Ubad Al-Majmu' Al-Jabiriyah. Ada beberapa risalah terkait dengan uh, eh, bobit uh, eh, kaidah mauqif kepada seorang salafi dengan mauqif kepada seorang ahli bidah. Jadi bahas cukup panjang di antara pembahasan masalah usaha ini, bisnis ini dengan mereka. Itu belum merinci seperti yang disebutkan tadi para rawat. Bolehkah orang bersedekah dengan alat elektronik? Boleh selama perkaranya mubah. Sedekah pakai ini. Namanya apa ini? Ini, ini, son, banyak ya. Untuk apa? Untuk kepentingan dakwah. Boleh. Apalagi hal-hal sifatnya itu mubah, tidak ada masalah. Sedekah dengan itu barakallahu لا حول ولا قوة إلا بالله Apakah berdosa orang yang bercanda dengan mengatakan qala Allah taala fulan finar? padahal Allah nggak mengatakan demikian. Jangan ya. Jangan mempermainkan ini semua. Percandaannya yang mubah-mubah saja, jangan yang seperti ini. Ini bukan semata-mata dosa loh. Khawatirnya istiza billah. Hati-hati, itu bisa sampai tingkatan kekufuran naudzubillah. <coughs> Apalagi nyebut nama orang, fulan finar, naudzubillah. Itu bisa penyimpangan yang yang yang nyata. Dikarenakan dalam Islam tidak boleh menghukumi orang lain dalam neraka kecuali orang-orang yang memang dinaskan dalam Quran, hadis dia finar. Kalau enggak ada, tidak boleh memastikan demikian. <coughs> Candanya yang normal lah, jangan yang abnormal ya bisa bahaya. Kadang orang itu mengucapkan satu kata kata Rasul, kata-kata yang Allah murkai, dia nggak sadar. Dengan kata-kata itu dia dimasukkan ke neraka jahanam. Nauzubillah. Waduh, dawa ini Apa penyimpangan sururiin? Apakah masalah gambar saja? Ya enggak sih. Panjang sejarah ini kalau dijabarkan dari mulai awal sampai akhir tiga hari dauranya pagi, sore, malam, pagi, sore, malam tiga hari. Pernah kita jabarkan cukup panjang, tidak tahu tahun berapa itu. Ketika kita daurah di Samarinda, kita, kita perinci panjang, itu tiga hari dan belum selesai. Jadi bukan masalah gambar, toh bukan membahas masalah selfie saja. Itu pengembangan-pengembangan kasus dikarenakan tasahulnya mereka. Sebenarnya banyak yang yang yang nampak yang nampak jelas gamblang nggak usah pakai dalil yang itu penyelisihan manhaj mereka bisa berkolaborasi dengan tokoh-tokoh penyimpangan ya, yang tokoh mereka bisa gandeng tangan dengan tokoh HTI terus dikasih caption indahnya persatuan itu nggak usah pakai dalil laporkan pihak pemerintah jadi itu mereka itu ya bang nggak usah jauh-jauh pak polisi itu Lu, lo kok beiki? iki? Mau ya, padha, Pak, cuman casingnya beda. <clears throat> casingnya beda. Ini gandeng tangan lagi dengan tokoh Ikhwanul Muslimin. Ini toko dengan toko Jamaah tablek. Lengkap loh ini tokohnya dengan istrinya, ini toko tablek dengan istrinya juga. Selfie. Bukan semata-mata selfie-nya, dengan siapa kau bersanding. Tidak ada dalam masalah seperti itu. Dalam mana salaf ada tamayus, sunnah-sunnah, penyimpangan-penyimpangan. Kalau mereka juga muslimin, iya, tidak ada mengatakan mereka kafir, mereka adalah muslim, tapi ingat mereka menyimpang. Dan mauqifnya para salaf bukan dengan cara seperti itu. Tinggalkan, hindari, jangan berdakwah dengan mereka. Terangkan kepada mereka bahaya orang seperti itu. <clears throat> bahaya jemaah tabligh, bahayanya uh, Hizbut Tahrir, bahaya Ikhwanul Muslimin, bahayanya uh, radikalis, teroris. Terangkan bukan dirangkul. Kalau merangkul tandanya tandanya kok meneng ayat. tandanya serupa tapi tak sama. Nah, eh, gimana? Gitu ya. Iya. Beda casing agak ada yang sama dalam kalaman hajiannya. Itu yang paling fatal. Barakallahu itu. Itu tuh yang saya omongkan real apa hoax itu? Hah? Pernah, pernah lihat? Yakin? <laughs> itu namanya penyimbangan penyimbangan manhaj. Dan itu adalah akar permasalahan para sururiyah. Dulu namanya sururiyah, sekarang nggak ada yang mau dikatakan sururiyah. Sekarang dikatakan mumayyi'ah, orang yang melembekkan manhaj. Di saat yang sama mereka mutasyadidah keras, ekstrim mereka, masya Allah. Kalau sama yang nggak sama dengan mereka, uh, sangar itu, wah lantang, so kontok-kontokan, harfatikum. Akhirnya berujung pada pencekalan-pencekalan. Hmm. Iya hmm. betul? Lo gak diem? Iya betul? Antum kira kita enggak linknya mereka itu. Nah, kami menolak kedatangan Fulan. Mereka itu. Ya benar. Kan ada asbab. Apa sebabnya? Warogan ketika menghadapi orang-orang yang dianggap musuhnya mereka. Cetak, cetak, cetak. Merasa kuat, tang, tang, tang, tang, tang. Akhirnya muncul itu taring-taringnya musuh-musuh mereka. Hmm. Akhirnya benar di mana-mana. Mengerikan loh. Masjid dibakar, kelamin dibakar. Itu haulah semua itu. Satu sisi lembeknya pol. Sisi yang lainnya kencengnya pol. Harus sunnah tengah-tengah. Ada waktunya lembut, ada waktunya tegas dengan makomnya masing-masing barakallah. Ngoten nggih. Itu sekedar sekelumit yang nampak di mata gitu loh. Semoga matanya antum mata yang cerdas. Bukan semata-mata basorun tapi basiratun gitu. Dengan itu ada petunjuk, iya memang nggak beres. Memang kan biar nggak beres. Apalagi harus terkait dengan antum. Wah, antinya pol mbak antum. Antum macam-macam. <clears throat> Kenapa kok paling nganti sama antum? Antum punya kalau bahasanya orang awam, kamu pegang kartu as mereka gitu. Nah, dari mulai awal muncul sampai sekarang semuanya ya, kita-kita ini yang ngurusi mereka ini. Nah, Gitu ya. Wes lagi. Cukup. Saya jam biro. <clears throat> Nah, sebagian orang mengatakan, kenapa enggak enggak yang dibahas orang-orang kafir saja segala macamnya? Kenapa kok saudara sendiri ribut? Tadi dikatakan ya, prinsip Islam itu semuanya tangani non muslim ditangani dengan ada kaedah-kaedah kaedah menghadapi mereka muslim yang menyimpang juga diurusi dan ingat secara bahayanya lebih laten yang muslim yang menyimpang di dalam tubuhnya kaum Muslim ini di tengah-tengah salafiyin gontang gunting mana mereka itu mengerikan di sini mengerikan kalau kaum kufar menghadapi kaum muslimin yang pertama kali dihabiskan fisik. Perang fisik. Mereka akidah kamu yang disikat, manhaj kamu yang disikat. Dari sini lebih mengerikan. Kalau secara hukum syariah, kafe jelas lebih lebih lebih jelas. Tapi secara marah bahayanya, maka lebih bahaya. Sehingga semuanya orang yang buruk akhlak tangani juga kan gitu. Semuanya tangani itu Islam. Wah, berarti antum yang paling benar. Enggak, bukan paling benar. Itu maukifun syar'i, Maukif dalam Isa itu demikian. Sedang melaksanakan mempraktekan sikap-sikap yang diajarkan dalam Islam. Bukan merasa paling benar sendiri para Kita salah, ya kita akan salah. Kita akan rujuk kepada Allah Azza wa Jal barakallahu. Gitu ya. Nah. Ah. <clears throat> memang banyak pertanyaan ketika eh, yang tanya itu di era-era 2020-an. Sementara yang di Indonesia ini itu peristiwa di era 95-an. Antum melahir tahun 95. Berarti kan usianya berapa sekarang? Kok bisa? Ya enggak sih. 2000 aja 22 tambah 5 tahun. 27 tahun 27 tahun yang lalu nah iya ngerti nggih hmm. repot ya tapi alhamdulillah banyak pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup yang bisa menyampaikan barakallahu itu. Tanya tengah 8 ya sudah. Aduh, ini pertanyaan banyak soalnya ini. Saya tadi saya Taruh sebelah-sebelah ini. Mengapa Ustaz rezekinya kok sempit? Mengapa rezeki itu kok sempit? Susah. Bagaimana cara rezekinya lancar? Yang pertama, imanilah itu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah mentakdirkan yang ini sempit, yang ini sedang, yang ini lapang. Ya, suruh sekali wa yakdir. Allah melapangkan dan mengurangi atau mempersempit tak eh, rezekinya masing-masing orang, orang yang dikehendak. Yang pertama itu. Kalau rezekinya itu melapang, syukurlah. Rezekinya kamu sempit, sabarlah. Yes ya, itu umum. Apa asbabnya banyak? Selain takdirnya Allah Azza dan asbab sempitnya rezeki itu dosa dan kemaksiatan. Orang berbuat dosa itu dikasih dua hukuman. Satu dari dua hukuman. Hukuman yang pertama rezekinya sempit. Hukumannya kedua semakin dilebarkan rezekinya. Semakin diluaskan, diluaskan, tambah banyak dosa, maksiatnya. Nanti ujungnya apa ya, Pak? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa Sakit rasanya. Namanya istidraj, dilulu. Ya, maka solusinya banyak sifat, banyak tobat kepada Allah Azza wa Jal, kepada Allah, belajar agama yang bagus supaya tahu mana hal, mana yang haram, kemudian beramal soleh yang sabar. Ikhtiar setelah itu yang maksimal yang mubah selebih tawakal kepada Allah Subhanahu Ketika semua itu yang telah kamu lakukan dan masih sempit rezekinya antum, yakinilah itu yang terbaik bagi antum. Sabarlah. Sabar berbuah pahala. Bisa jadi kalau kamu dikasih kelapangan rezeki, antum bakal neko-neko. Tidak cocok untuk antum. Sehingga eh, sabarlah. Itu kalau anda sudah maksimal ikhtiar. kalau masih banyak dosa, tobat. Istighfar kepada Allah. Tinggalkan yang haram-haram, cari yang halal-halal, tinggalkan yang syubhat-syubhat. Barakallahu. <clears throat> Allah kasih lapangan rezeki insyaallah. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dengan takwa kepada Allah. Sudah takwa kok masih sempit itu rezekinya itu yang sabar. Yang sabar, yang qanaah, yang zuhud itu yang terbaik bagi antum dengan itu antum bisa taklim antum bisa beramal antum bisa masya Allah gitu belum tentu ketika antum dikasih rezeki yang lapang langsung bisa syukur enggak dikasih rezeki yang lapang langsung lepak lepak lepak lepak lepak lepak yang tadinya taklim hilang dari peredaran yang tadinya hilang kabeh kemana sih bulan? jadi orang awam mengerikan ya Barakallahu fikum. Juga ketika antum uh, diberi rezeki yang lapang. Ya, jangan merasa aman dari itu semuanya. Cek, pastikan itu semuanya tidak membuat atau melalai. Anda tetap belajar, tetap beramal, beribadah, jadi hamba Allah yang soleh, maka syukuri itu yang terbaik insyaallah taala. Jadi ketika kamu berbuat dosa, kok masya Allah tambah lapang rezekinya. Semakin jauh dari Allah, semakin lapang rezekinya. Hati-hati. Jangan merasa bangga. Segera kembali sebelum isi deraj itu datang dari Allah Azza wa Ujungnya nanti endingnya menyakitkan. Nauzubillah. Terakhir ya. Apa yang harus kita lakukan ketika ada seseorang yang menyimpang, menyimpang kemudian dia mengatakan saya telah bertobat kepada Allah Azza wa apakah kita bisa menerima orang tersebut. Yang pertama dibuktikan dulu kejujuran taubatnya. Sebagaimana orang berbuat kemaksiatan mengatakan aku taubat Pak, aku insaf. Bagus Masya Allah. Buktikan setelah itu insaf atau omong kosong <clears throat> Saya insaf Pak. Pasti nah, pasti pasti pegang ini yang insaf Pak. Duh, Ya biasanya yang 10 botol pak, <laughs> si botol pak. Ya orang insaf ya akhi. Proses pak mengurangi, ya, enggak, tinggalkan semuanya. <laughs> Jodoh kan gitu ya. Butuh pembuktian, apalagi terkait dengan orang yang menyimpang, beda urusan. Itu harus ada bayan, islah, ada penjelasan tentang keadaan dirinya, ada perbaikan bayan menerangkan saya dahulu begini begini begini. Salah, menyimpang, saya tobat. Yang benar demikian demikian demikian. Aslah memperbaiki yang lalu. Dulu ditinggalkan semua itu, diperbaiki dengan yang perkara yang baik setelah itu. Itu namanya islah. Baru dikatakan orang yang bertobat kepada Allah Azza <clears throat> Tidak mudah. Hmm. Saya telah bertobat kepada Allah Azza Sudah. Terus menang doa yang ngono Masih dengan penyimpangannya masih dengan segala macamnya. Duh, tapi anak kan udah taubat. Loh kok orang yang menyimpang, taubatnya nggak jelas, belum jujur, ditanya nesu-nesu. Nesu-nesunya antum, marah-marahnya antum, tandanya itu belum jujur dalam taubat. Orang taubat itu ketika ditanya tetap menunjukkan ketobat yang dia penyesalan dia. Ada ya? Nah, yakin. Mana? Ya Allah, itu masa lalu. Ya Allah, semoga Allah mengampuni anak. Jazakallah khair atas masukannya akhi gitu. Ya kemudian, takillah ya akhi. Anak sudah taubat, terima dari saya dong. Kurang apa lagi saya? Taubat apa ngamuk-ngamuk ini? Nah, makanya di kalangan para ulama ada pembahasan panjang tentang ahkamut taubat, hukum-hukum taubat. Ada surut taubah dan segala macam itu panjang Ibnu Qayyim membahas panjang dalam bukunya Madarijus Salikin panjang akarnya ya sehingga penuhi semua tadi ketika orang tahu kamu jujur bagus taubatnya maka semua akan normal insyaallah taala barakallah gitu ya terkait dengan yang menerima taubat Allah azza wajalla kita hanya menghukum secara zahirnya saja sesuai dengan hukum-hukum taubat yang dijabarkan oleh para ulama kita barakallahu itu Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Saya kecuk sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.